Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai penyebutan bab-bab usul fikih. Dasar-dasar pokok berkaitan masalah fikih atau dasar-dasar pokok yang ada ada keterkaitannya dengan masalah ilmu fikih. Nah, barakallahu fikum dari kitab Syarah Nadmil Waraqat fi Usul Fikih. Jadi syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sudah kami jelaskan bahwasannya waraqat itu sendiri bukan miliknya Syekh Ibnu Utsaimin, namun <coughs> Alhamdulillah namun Waraqat itu adalah miliknya Al-Imam Al-Haramain, dikenal imam al Haramain, Abul Ma'ali, nam al Haramain. Paham ya? Abul Ma'ali Al-Jumaini, al Haramain. Na'am barakallahu fikum. Itu Waraqatnya. Adapun Nadhil Waraqat itu disusun oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Ewa. Sekarang kita yang kita bahas adalah syarah daripada pantun atau puisi Waraqat. Paham ya? Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi abwabu usul fiqh. Bab mengenai dasar-dasar masalah fikih. Kita Mu'allif rahimahullah taala kitabun mukhtasarun. Kitab Mu'allif itu kitab yang ringkas. Walisa muta'ammikon fil kitabwi dan tidak mendalam atau berdalam-dalaman dalam masalah babnya. Walihada oleh karena ini ja'ala abwaba usul fikhi mahsuratan oleh karena ini beliau menjadikan bab-bab masalah usul fikih itu mahsuratan terbatas. Wa min ba'dil wujuh kitab al ajurumiyah Finnah. Ya enggak? Dan ada kesisi keserupaan dari sebagian sisi. Nah, Yushbih menyerupai dari sebagian sisi dengan kitab Jurumiyah. Jurumiyah yang kita pelajari itu dalam masalah nahu, Kitab Jurumiyah ma'ruf ya. Ah, yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Dawud as sunhaji rahmatullah alaih. Qala rahimahullah, qala al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih, abwabuha 20 baban tusradu wa fil kitabi kulluha saturadu. Bab-bab masalah usul fikih ini ada 20 bab. Tusradu akan disebutkan satu persatu. Wa fil kitabi kulluha dan di dalam kitab seluruhnya saturadu akan disebutkan nanti. Paham ya? Nah, akan dijumpai. Allah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, eh, beliau yang syarahnya, rahmatullah alaih, idzan jika demikian abu abu usul fikih 20 baban. Bab-bab usul fikih itu ada 20 bab. hasatu radhu fil kitab. Semuanya akan dijumpai di dalam kitab, yakni ad na'am fa'al fi qawli al-kitab. Maksudnya apa maksudnya? Akan dijumpai dalam al-kitab. Kitab apa? Nadmil warakot maksudnya. Yakni nadma, maksudnya yakni kitab pantun atau puisi warokat ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih. Apa maksudnya ya? Nah, akan jumpa di situ. Fa'al fi qouli al-kita. Nah, ini mungkin di Jurumiyah belum dipelajari ya, tapi di Mutalimah ada. Al yang ada pada al-kitab itu namanya al ahdi al-huduri. Nah, al yang enam fungsinya apa? Menjelaskan tentang apa? Tentang sesuatu yang orang itu hadir dan sudah terpetik pada benak ketika hadir itu. Ketika mu'alim membacakan kitab mandumah warakat misalkan, semua pembahasan usul fikih bab-babnya itu ada di dalam Alkitab. Orang setelah terpetik langsung ketika dia hadir itu, mau tidak mau mesti mengarahnya kitab mana? Kitab lain atau kitab eh, kitab pantun warakat itu? Atau mengarah kitab lain? Kitab Nadhim Warakat. Kitab Nadhimil Warakat kan itu. Itu namanya ahli huduri. Jadi ketika mu'alim membacakan itu, orang yang hadir itu langsung tahu kitab yang diinginkan adalah kitab Nahdlatul Warafat itu. Bukan kitab yang lain. Karena nanti al-ahdiyah itu ada tiga. Ahdi al-huduri sama ah, al-ahdi. Nah, barakallahu fikum al-ahdi. Al-dhihni sama al-ahdi. Nah, barakallahu fikum na'am. Apa satunya lagi? Ahdi al-huduri sama ahdi dhihni. Satunya lagi apa? Ahdi dhikri. Ahdi dhikri itu semua dibahas dalam mutamimah. Nah, nah. Kalau ahdi, ahdi ini setelah benak, di benak manusia orang tahu. Spontan orang tahu dia. Misalkan antum nah barakallahu fikum belajar di luar sana. Eh? Ana saat al markis, ilal markis ada alnya, ilal markis. Enggak mungkin orang ngiranya markis di Magetan atau markis di Kuningan atau markis di mana enggak mungkin. Markis di markis ini. Antum belajarnya di luar situ misalkan. Mau ke mana? Ana saat hafilal markis. Eh. seperti itu langsung terpetik benak, benak markis ya Darut Takwa misalkan. Itu namanya apa? Al-ahdi apa? Dihni, di benak manusia sudah ada. Amnya, idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar, al-ghar. Ada alnya enggak? Alnya. Tapi orang tepatnya gua yang mana? Sebarangan atau gua khusus? Khusus ya itu gua apa? Ketika Rasulullah dan Abu di dalam gua, gua apa? Hmm. Wasur. Paham ya? Nah, barangkali fiikum seperti itu. Itu namanya ahdi dhihni. Kalau ini ahdi huduri. Nah, kenapa? Walaysat lil ahdi dhihni bukan termasuk ahdi dhihni karena orang mungkin enggak tahu yang tidak mempelajari ini. Yang mempelajari yang tahu itu kitab yang diinginkan kitab warok, kitab manjuma warokot. Ya. Semua bab-bab masalah usul fikih itu ada di dalam kitab. Nah, itu yang tahu itu orang yang hadir atau yang enggak hadir juga tahu? Yang hadir. Berarti ahdi huduri. Paham ya? Ahdi huduri kita lihat sini. Walaysat li ahdi dhihni, bukan untuk ahdi dhihni. Li'annahu laysa kitaban ma'hudan dan dhihn. Karena ini bukan apa? Karena kitab ini, kitab mandumatul warakat ini bukan kitab yang terpetik pada benak manusia. Walakinahu kitabun hadirun baina yadaik. Tapi kitab yang hadir di hadapanmu. Jadi kalau orang yang tidak hadir di waktu itu juga nggak tahu. Tapi orang yang hadir di hadapannya ketika dibacakan kitab itu langsung tahu semua bab 20 bab ini ada dalam kitab. Enggak mungkin dia kitab yang lain. Ya yang pelajari itu. Kitab apa? kitab Mandumatul Waraqat. Apa maksudnya ya? Naam. Qala rahimahullah al-Imam al-Amridi rahmatullah alaih wa tilka aqsamul kalami summa amrun wa nahyun summa lafdun amma aw khussa aw mubayyanun aw mujmalu aw dhahirun ma'nahu aw muawwalu wa mutlaqul af'ali summa ma nasakh hukman siwahu summa ma bihin tasakh kadhalika al-ijma'u wal akhbaru ma' hadrin wa ma'ibahatin wa kullun ta' kadal qiyasu mutlaqan li'illah fil asli wa tertibu lil adillah wal wasu fi muftin wa mustafin uhid wa hakadha ahkamu kulli mustahid ini semuanya penjelasan yang perlu diperhatikan nanti akan dirinci satu persatu oleh al-muallif rahimahullah taala dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin kita lihat qawluhu summa Syekh Muhammad Salim menjelaskan, "Aulu summa bi harfu atfin." Ya kan huruf ataf kan? Oleh karena itu belajar ilmu usul itu kalau paham bahasa Arab mudah. Tapi kalau nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali bingung. Huruf ataf huruf apa? Ya enggak? Nah, ini mana? Oleh karena itu kalau semakin kuat bahasa Arabnya kok dia belajar ilmu usul semakin mudah. Karena dia akan tahu ada gambarannya gitu loh. Oh, huruf ataf ternyata masuk di sini. nah Qaulu summa bidhammi harfu atfin. Summa dengan dhammah itu huruf ataf. Berbeda dengan sama. Wa sama bil fathhi ismu isyaratun lil makan. Nah, Ada bersama dengan di fathah itu adalah isim isyarah yang menunjukkan tempat. Artinya apa sama? Artinya apa sama? Sama. Ewa, kalau summa kemudian sama isim isyarah untuk tempat artinya apa? Fa idza ra'aita sama apa itu? Na'ima wa mulkan kabira. Sama artinya sama. Hunaka. Hmm? Sama artinya hunaka. Ya? Sama itu isim syarah artinya hunaka. Di sana, na'am. Paham ya? Kalau hunan di sini. Jadi kalau sama, kalau antum sebagai sama bukan semua ya. Sama itu artinya hunaka. Kita lihat ya. Sama artinya hunaka. Walihada yaghlaqu ba'dun nas al'an. Oleh karena ini banyakkan manusia sekarang ini keliru Wa yaqul dan dia mengatakan wa min thumma hasala kadza wa kadza. Keliru enggak ini? Dan dari kemudian, ngartikannya gitu kalau keliru. Padahal wa min thumma wa min thumma hasala kadza dan dari sanalah terjadi seperti ini dan seperti ini. Jadi artinya apa? summa itu hunaka, bukan summa ya. Tapi kebanyakan orang kata beliau, "Walihada yaghlatu ba'dun nas al'an." Oleh karena ini sebagian musa keliru sekarang ini Wa yaqul seraya berkata wa min tsumma hasala kadza wa kadza. Wa hadza la yasih. Yang seperti ini tidak benar. Wal wajibu an taqul yang wajib seharusnya dia mengatakan wa min tsumma hasala kadza wa kadza. Dan dari saralah terjadi seperti ini dan seperti ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qalu tsumma labdun amma yuridul am. Ucapan beliau sini kemudian lafaz yang amma maksudnya adalah lafaz yang umum. Nah, barakallahu fikum. Wa qalu au khassa yuridul khas. Karena nanti ada lafaz yang umum, ada lafaz yang apa? Khusus idza dzaa. Nah, barakallahu fikum. al lafdu al-'am wajib hamlun ila al-'am. Hatta yaji'u takhsisuhu. Paham ya? Apabila datang lafaz umum, wajib dibawa dalam lafaz umum. Paham ya? Nah, idza ja'a lafdul 'am wajib nam hamluhu ila ma'nal 'am. Eh, wajib membawa makna umum kecuali kalau datang apa? pengkhususannya. Ya. Baru nanti di apa? Diambil lafaz umum itu dimasukkan pada yang khusus. Hamlul 'amil al-khas. Paham ya Membawa yang umum pada yang khusus. Paham? Nah. Wa hadhihi al-abyatu as-sabiqatu an ta'dadi abwab usul fikhi allati sayat muallif Dan inilah pantun-pantun atau puisi-puisi yang telah lewat ya, tentang apa? Tentang menyebutkan jumlah ya, atau penghitungan menyebut tentang menghitung bab-bab usul fikih yang akan disebutkan oleh mu'alif nanti. Wa bina'an 'ala dzalika naqul dan dibangun di atas penyebutan tersebut kita katakan atau kami katakan kullu wahidin min hadhihi abwab lahu babun mustaqillun yushrahu insyaallah taala 'inda dzikri babih. Masyaallah bagus sekali. Eh? Maka dibangun daripada dibangun atas penyebutan tersebut kami katakan kata Syekh Muhammad bin Shalih al setiap masing-masing bab-bab itu nanti ada bab tersendiri yang dijelaskan, di syarah insyaallah taala inda dzikri babih. Ketika disebutkan babnya. Paham ya? Akan jelaskan satu persatu mengenai bab tersebut. Jadi, Masya Allah, insya Allah semakin jelas, semakin gamblang. Nah, ini kitabnya bagus sekali nih ya. Alhamdulillah sudah selesai dua kali waktu itu. Eh, di Yaman ngajarkan selesai dua kali, jadi insya Allah yang ketiga ini. Jadi Bagus sekali kitab ini memang dalam artian membantu. Setelah ini nanti ada lagi kitab yang agak tinggi dikit. Nanti kita baca yang syarah warafatnya. Jadi warafatnya ada syarahnya. Nah, syarah warafatnya sama Syekh Utsaimin di syarah lagi. Oh ya? Nah, tebalnya segini. Segini. <laughs> Tebalnya. Paham ya? Yaitu kapan-kapan kalau ada waktu saja. Nah, aslinya nggak perlu mendalami ilmu usul tuh eh menghafal atau istilah bukan menghafal ya. Mungkin paham masalah usul fikih itu masalah Al-usul minum usul sudah cukup aslinya. Cuman ini kan kalau mau meluas, mau tambah lagi gitu loh. Ujung-ujungnya nanti kan saya kira itu. Yang dikarang oleh Imam itu al-mudzakkirah itu sudah bisa dikatakan tinggi, kita tinggi. Nah, itu yang dipelajari di Yaman waktu itu di Damat seperti itu silsilahnya. Al-usul minum usul, waraqat, kemudian nah, kadang langsung kira tadi itu. Yang dikarang oleh Imam Syangkiti rahmatullahi alaihi. Karena pentingnya apa pentingnya? Ini nanti kan kita fungsinya kan memahami na'am barakallahu fikum adalah dalail dalam artian dalil-dalil itu bagaimana gitu loh. Eh, kemudian di dalam dalil itu kadang ada yang namanya mafhum khalafah. Eh, kemudian ada yang tidak memiliki mafhum. Itu penting ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian ada mafhum yang sifatnya aulawi. Aula itu awal aulawi itu maksudnya yang aulanya, yang pantasnya. Seperti maksudnya contohnya wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Ini kan larangan. Ini jangan dibawa makna bahwasanya larangannya itu kan mendekati. Kalau berzina sekarang tidak masalah, bukan itu keliru. Paham ya? Mendekati aja dilarang apalagi sampai berzina. Ngerti kan gitu. Paham ya? Itu penting ya seperti itu ya. Kemudian ada mafhum yang mafhum mukhalafah. Seperti faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk pun niscaya dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Nah, mafhum mukhalafahnya, mafhum sebaliknya, barang siapa yang berseberangan, tidak mengikuti petunjukku, dia akan sesat dan akan sesara. Kita namanya mafhum mukhalafah namanya. Paham maksudnya ya? Ayo, na'am barakallahu fikum. Kita lihat sedikit lagi. Qala al-mu'allif rahmatullahi alaih babu aqsamil kalam, bab pembagian masalah kalam. Kalam di sini bukan seperti nahwu. Eh, bukan nutkun mufhimun itu bukan. Bukan dan murakkab mufidu bad'i bukan. Kalam di sini kalam menurut ahlu usul fikih. Paham ya? Menurut ahlu usul fikih, menurut usuliyin. Beda ya? Jadi jangan uh, ketemu kalam Nabi tapi lain. Walaupun ada kemiripan. Ada kemiripan cuman lain berkaitan masalah kalam ini nanti lain. Nah, cuman ada kemiripan pembagiannya. Nah, karena nanti intinya kalam yang di sini nanti barakallahu fikum walaupun ada kemiripan secara tidak langsung itu yang yang dimaksud nanti adalah kalam bagaimana kalam itu kalau bersumber dari Allah dan Rasulnya paham ya nah karena nanti ada yang bentuknya apa nah barakallahu fikum khabari sama isyai kalau kalam itu sumber dari Allah dan Rasulnya wajib diterima, nggak boleh ragu. Tapi kalau kalam muncul dari manusia selain Allah dan Rasulnya dicek lagi. Bisa jadi kalamnya nanti dusta, jujur, benar, kan ya? Tapi kalau kalamnya dari Allah dan Rasulnya wajib diterima. Masalah kalam itu nanti. Bada'a rahimahullah ta'ala bi babi aqsamil kalam. Muallif al-Imam al-Amriti rahmatullah alaih memulai nah pembahasan usul fikih ini dimulai dari bab pembagian masalah kalam. Faqala Beliau berkata, "Aqallu ma minhul kalama rakabu, ismani aw ismun wa fi'lun karkabu." Kadzaka min fi'lin wa harfin wujida wa za'a min wa za'a min ismin wa harfin fin nida. Naam. Ini perlu diperhatikan. Sedikitnya yang namanya kalam itu tersusun dari nah barakallahu fikum atau sedikitnya kalam itu rakabu mereka menyusun terdiri dari apa? Ismani dua isim, au ismu fi'lun atau isim dan fi'il, Nam kerkabu, seperti kerkabu. Irkabu itu terusan dari isim dan fi'il enggak? Naam, mana fi'ilnya irkabu? Mana isimnya wawu jamaah itu? Dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Isim bukan? Isim. Ketemu lagi kan? Oleh karena itu kalau belajar bahasa Arab kok paham, ini lebih paham lagi. Amin. Tapi kalau belajar nahwu belum paham dalam artian belum pernah belajar nahwu ya bingung maksudnya apa ini maksudnya. Ada kalam itu paling sedikitnya tersusun dari dua isim, zaidun imun, ya kan? Zaidun isim, imun isim. Atau isim dan fi'il irkabu. Irkabu fi'il amr bukan? Isimnya mana? Wau jamaah, isim dhamir. Paham belum? Ada gambaran belum? Naam, berikutnya. Kadzaka fiil dan wa harfin mujida. Demikian juga ada fi'il dan huruf dijumpai juga. Paham ya? Kok bisa fi'il dan huruf bagaimana ini? kata nah, kadzaka min fi'lin wa harfin mujida. Nah, kalau fi'il dan huruf contohnya apa? Kok dijumpai fi'il dan huruf? Fi'il dan huruf kok bisa? Padahal fi'il huruf setahu kita, setahu kita selama ini enggak bisa kan? Fi'il huruf bisa enggak? Fi'il sama huruf. Bisa enggak kata beliau? Nah, barakallahu fi'ikum disebutkan situ bahwasanya karena min fi'lin wa harfin wujida. Demikian pula seperti itu pula dari fi'il dan huruf wujida dijumpai. Maksudnya bagaimana maksudnya nih? Hmm? Eh? Contohnya apa contohnya? Contohnya beliau sebutkan nanti ya. Nah, barakallahu fikum walaupun tidak sempurna faedahnya, nah tapi ya bisa dikatakan sempurna tapi ada gitu loh ya, fi'il dengan huruf ini maqama. Eh? Maqama dia tidak berdiri, manya huruf bukan? Komanya fi'il bukan? Fi'il walaupun di dalamnya ada isim juga aslinya. amnya. ya? atau lam yakum. Lam yakum, dia belum berdiri. Lam huruf bukan? Huruf. Yakum fi'il bukan? Fi'il itu yang beri nanti akan sebutkan pada pembahasan berikutnya. Paham ya? nah Kita lihat sini, wajah min wajah min asmin wa harfin fi nida. Naam, datang juga dalam masalah apa? Masalah nida. Nida itu masalah munada itu isim dan huruf. Ya Muhammad, ya Muhammadu, ya Salihu, ya Zaidu, isim dan huruf. Mana huruf isimnya? Zaidu. Mana hurufnya? Ya harfu nida. Paham? Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, qawlu rahimahullah al-kalam, al-kalamu kama qala an nahwiyyun hum ahsanu tahriran min ahli usul fiqh. Kalam itu kalau dilihat eh, barakallahu fikum naam itu sebagaimana yang diungkapkan oleh nahwi Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih menguatkan ini ya. Nah, karena kalam yang akan dibahas nanti sebenarnya bukan kalam masalah itu ya. Cuman kita bawa pada makna asli kalam itu apa itu loh, paham ya? Nah, kita lihat sini, kalam itu sebagaimana yang diucapkan oleh apa? An-Nahwiyun, kata beliau. Wahum ahsanu tahriran. Mereka itu adalah orang yang paling bagus masalah memilih. Min ahli usul fikih daripada ahli usul fikih, masalah kalam. Belum? Jadi ahli nahwi, untuk masalah kalam, pilihannya lebih bagus gitu untuk mendefinisikan kalam itu daripada ahlu usul fikih. Li'anal fanna fa'nam fannuhum yaqul dikarenakan studinya, studi masalah kalam, bidang studi masalah kalam itu studi siapa? Studinya ahlu nahwi. Naam. Yaqulun, nah mereka mengatakan al-kalamu lafdzun mufidun. Definisi yang lain itu enggak masalah. Kalam itu adalah lafaz yang memberikan faedah. Lafaz yang memberikan apa? faedah. Fakulu lafdin mufidin fahuwa kalam. Maka setiap lafad yang memberikan faedah itu adalah kalam. Paham belum ini? Setiap lafad yang memberikan faedah adalah apa? Kalam. Walaupun definisi kalam yang sudah kita lewati itu lebih lengkap. Al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah. Wa alaihi kullu ma yufidu bila lafdin falaysa bi kalam. Ini maka berdasarkan penjelasan, tersebut, setiap sesuatu yang memberikan faedah tapi tidak ada lafadznya bukan kalam. Berarti kembali ke definisi secara bahasa kan, nutkun mufhimun. Ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Yang lain ucapan itu ada lafadznya enggak? Naam jelas. Paham ya? Oleh karena itu kalau beliau apa? Wa alaihi maka berdasarkan penjelasan tersebut kullu ma yufidu bila lafdin laysa bikalam. Semua setiap yang memberikan faedah tapi tidak ada lafadznya bukan kalam. Contohnya apa? Isyarat dan tulisan. Eh, Anas sekarang menulis seperti ini barakallahu fi. Eh, menulis ini. Kum. Nah, ini misalkan yang Muhammad. Kum. Antum paham enggak maksudnya? Paham. Tapi kalam bukan kalau teman gini, tulisan kayak gini, tau. Bukan kalam. Ya, akhi. Misalkan. Nyuruh apa itu maksudnya? Duduk atau ya, akhi. Misalkan, atau berdiri atau ya, akhi. Karena uskut artinya kan itu semuanya apa? Semuanya bukan kalam. Karena enggak ada lafadznya. Oleh karena itu kalam asal secara bahasa nutkun mufhimun. Oleh karena itu keliru orang yang mengatakan kalam itu kalam nafsi. Eh, sebuah ungkapan yang dalam hati itu kalam katanya. Kalau belum terucapkan bukan kalam. Eh? kalam kalama lafil fuadi Inal Innal kalam lafil fuadi. Inna ma zuinal lisanu. Naam kalam al lisani dalila. Paham ya? Kata mereka seperti itu keliru. Hanya saja kalam itu yang ada dalam hati. Hanya saja dijadikan apa? Dijadikan kalam di lisan itu untuk sebagai untuk membuktikan. Ya, kalam itu yang harus nutkon gimana tadi. Suara yang saya dengan tangan. Kalau isyarat bagaimana walaupun dipahami? Isyarat ataupun tulisan kitabah itu walaupun dipahami kita katakan bukan kalam tapi fiha makna kalam. Dan kita jelaskan kan al-isyarah fiha makna kalam. Isyarat yang di dalamnya ada makna kalam. Kemudian al-kitabah fiha makna kalam. Sekarang ungkapnya seperti itu. Tulisannya dalamnya ada makna kalam karena orang paham dengan tulisan itu. Paham dengan isyarat tersebut, tapi bukan kalam secara zatnya. Paham maksudnya? Nah, kalian sini. Wa kullu lafdin la yufidu laysa bikalam. Nah, setiap lafaz yang tidak memberikan faedah walaupun dilafazkan bukan kalam juga. Contohnya apa? Ada lafaz tapi tidak memberikan faedah, tidak dikatakan kalam juga. Seperti Zaidun dibalik Daizun. Ya akhi Daizun. Apa? Kalam Daizun bukan kalam walaupun dilafazkan karena tidak memberikan apa? Faedah. Fal kalamu idan labdun mufidun. Maka kalam jika demikian maknanya adalah labdun mufid, lafaz yang berikan faedah. Qawluna labdun kharada bihi alkitab kitab wal isyarah. Naam. Ucapan kami lafaz keluar darinya, keluar dengan lafaz tersebut tulisan dan isyarat. Karena tulisan bukan lafaz. Isyarat juga bukan lafaz. Karena labdun itu apa labdun itu? Al-labdu apa? Sautun mustamilun ala ala ba'dil huruf hijaiyah kita lewati kan? Nah, harus ada saut. Nah, sekarang tulisan ada suaranya enggak? Nah, Paham ya? Isyarat ada suaranya enggak? Enggak enggak bersuara kan? Enggak kan saut kan? Oleh karena bukan kalam. Bukan lafaz. Eh, kata beliau ini berarti kan? Fa idza katabtu risalatan, apabila aku menulis sebuah risalah, sebuah tulisan atau surat, qadruha 20 satran. Jumlahnya 20 garis. Paham ya? 20 baris itu ya, jumlahnya 20 baris. Wa alqaituha ilaika kemudian aku berikan surat tersebut kepadamu. Fahada laisa bikalamin. Ini bukan kalam. Ini bukan kalam. Paham ya? Nah, li'annahu laisa lafdun karena enggak dilafadzkan mendekatkan nih. Paham ya? Seperti itu. Wa idza asyartu alaka an ajlis, an ijlisnya enggak. Apabila aku mengisyaratkan kepadamu untuk duduk isyarat tadinya, falaisa bikalam bukan kalam juga. Wa li hadza asyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi an ijlisu wa huwa yusalli. Perhatikan ini. Oleh karena ini Rasulullah pernah suatu ketika mengisyaratkan kepada para sahabatnya untuk apa? Untuk ijlisu untuk duduk. Wa wa yusalli dalam kata Rasulullah, Rasulullah salat. Nah, kalau saat itu kalam, batal enggak salatnya aslinya? Nah, kalau tanpa ada unsur syar'i batal. Nah, tapi kenapa Rasulullah nah mengisyaratkan dan kalam diperbolehkan? Wa wa yusalli. Walau kana al al-mafhumah kalaman la batulatus salatu. Ya enggak? Kalau seandainya isyarat itu, kalau seandainya Nah, barakallahu fikum perbuatan tersebut adalah isyarat yang dipahami atau dalam artian walau til isyaratu la mafhumah kalaman, kalau seandainya isyarat yang dipahami itu adalah kalam, misalnya salatnya apa? batal. Belum. Nah, barakallahu fikum. Boleh enggak misalkan kita lagi salat, ternyata anak kita ribut di depan kita? Boleh enggak? Hah? Boleh? Boleh. Hmm? Kalau darurat dibutuhkan enggak masalah. Kalau benar-benar mengganggu itu loh, paham ya? Teriak-teriak situ, teriak-teriak, teriak-teriak itu mengganggu yang lainnya kan. Tapi kita kan bersuara. Ini sudah paham isyarat namanya. Nah, itu enggak batas syarat kalau diam. Nah, itu parah itu. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Ini kata beliau, kalau seandainya isyarat yang dipahami itu adalah kalam, niscaya batal salatnya. Nah, ada berikutnya mengenai mufi dan semisalnya insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin